Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru wa la taufiqihi wa intinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajelis di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mengenal keburukan untuk kita jauhi sebagaimana perkataan seorang penyair araftu syarra la li syarri walakin li man lam ya'rif syarra al khairi ya fihi aku mengenal keburukan untuk aku jauhi bukan untuk aku kerjakan Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah keburukan yang sangat berbahaya, yaitu mengenai pemahaman liberalisme atau pluralisme yang pada hakikatnya uh, pemahaman yang sangat-sangat uh, menggoncang akidah umat Islam. Dan tentunya kita sangat bahagia tatkala uh, mengetahui bahwasanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas tentang haramnya pemahaman pluralisme, liberalisme dan yang lainnya. Meskipun saya katakan bahwasanya fatwa tersebut ya e, bagi saya kurang kenceng ya, sudah bagus cuma karena kalau dikatakan haram saja kurang mantap ya. Harusnya pluralisme itu bukan hanya sekedar haram tetapi kekufuran. Ya karena haram itu bertingkat-tingkat. Ya kalau dikatakan kekufuran maka orang masyarakat akan semakin takut untuk mendekatinya ya. Namun alhamdulillah fatwa tersebut sudah keluar meskipun dilecehkan atau diejek oleh orang-orang liberal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang pluralisme yang mereka membangun pemikiran mereka di atas syubhat-syubhat tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan syubhat-syubhat tersebut ya. Eh, ada satu syubhat yang dijadikan juga pegangan oleh mereka dan syubhat ini eh, butuh keseriusan untuk memahaminya. Demikian juga butuh serius lagi untuk mengerti tentang bantahannya. Baru kemudian kita akan sebutkan tentang pendalilan mereka dari Al-Qur'anul Karim eh, yang seakan-akan mendukung pemikiran mereka. Di antara syubhat mereka yang sangat berbahaya adalah mereka mengatakan Al-Qur'anul Karim bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya sebagian mereka ada yang berkata, siapa bilang Allah itu orang Arab? Allah itu bukan orang Arab. Sungguhnya Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Tidak seperti manusia. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hanyalah ibarat atau hikayat atau ungkapan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari malaikat Jibril Alaihissalam yang berusaha mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada hakikatnya Allah tidak berbicara dengan bahasa tertentu atau dengan suara yang didengar ya, atau dengan huruf-huruf tertentu. Sebenarnya syubhat ini adalah syubhat yang lama yang dicetuskan diantaranya oleh orang-orang asyairah ulama asyairah ya mereka menyatakan Allah tidak bersuara dan berbicara tanpa huruf dan mereka mengatakan Allah punya bahasa namanya bahasa jiwa. E, namun para ulama asyairah tidak berpemikiran seperti orang-orang pluralisme. Ya tetapi syubhat asal syubhat ini diambil oleh orang-orang liberal kemudian dikembangkan, kemudian dikembangkan. Dan yang benar bahwasanya Rob kita Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang dia kehendaki, dengan bahasa yang dia kehendaki, dengan suara yang didengar. Ya, dan ini akidah ulama ahli sunnah, bahkan ijma ulama. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menulis suatu buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Dalam buku tersebut dia menjelaskan dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan pada hari kiamat kala Allah akan berbicara dengan bisautin ya dengan suara yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub Orang yang jauh dan orang yang dekat dengarnya sama. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki suara tetapi suaranya tidak sama seperti suara makhluk. Dan ini yang berlaku dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki penglihatan, makhluk juga punya penglihatan, tapi penglihatan Allah tanpa batas, berbeda dengan penglihatan makhluk yang penuh keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sementara makhluk memiliki sifat pendengaran namun pendengarannya sangat terbatas. Ya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa berbicara, tapi berbicara Allah tidak sama dengan berbicaranya uh, makhluk. Ya. Contohnya saya katakan juga Allah punya wajah. Sebagaimana makhluk punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Oleh karenanya dalam hadis-hadis yang mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat, bahwasanya di antara nikmat yang paling indah pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan dimasukkan ke dalam surga wa ziyadah dan tambahan. Para ulama menafsirkan, para sahabat menafsirkan sebagaimana tafsiran Nabi Alaihi Wasallam bahwasanya tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Ya, pada hari tersebut hari kiamat kelak ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia melihat Rob mereka. Karena dia melihat Robnya. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tafsiran al-imam syafi'i dan yang lainnya. Namun jangan terbetik dalam benak kita bahwasanya wajah Allah sama seperti wajah makhluk. Tentunya tidak sama dan tidak boleh sama. Ya, kalau kita menyatakan wajah Allah seperti wajah makhluk, maka inilah kesyirikan. Wajah Allah ya berbeda bahkan adalah nikmat yang paling top tatkala di surga kelak. Ya, seorang tatkala melihat wajah Allah dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Masa mau disamakan dengan wajah makhluk, wajah manusia, ya, mau disamakan dengan wajah ente, ya. Yang kadang-kadang kalau kita lihat mau muntah rasanya, ya. <laughs> bercanda ya bercanda. Artinya maksud saya bagaimana orang kemudian menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia? Tidak, tidak sama. Nah Allah berbicara dengan suara. Suara Allah tidak sama dengan suara manusia, ya. Sebagaimana sifat-sifat Allah ada yang mirip dengan secara nama sama, melihat melihat, mendengar mendengar, wajah wajah, tapi berbeda hakikatnya, berbeda hakikatnya. Dan ini akidah sunnah wal Jamaah. Kapan dikatakan syirik tasbih kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tangan kita, wajah Allah seperti wajah kita, baru itu namanya syirik, ya. Baru itu namanya syirik. Adapun kalau kita mengatakan Allah berbeda dengan kita, maka ini adalah tauhid. Baik. Dalil-dalil yang menunjukkan Allah berbicara banyak dalam Al-Quran. Seperti Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim, Allah berbicara dengan Nabi Isa, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastami' lima yuha, wahai Musa, ya, istami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu. Dengarkanlah. Berarti didengar atau tidak? Didengar. Kemudian Allah mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa an, la ilaha illa ana." fa'budni wa aqimis salata li dzikri dan surah toha. Kata Allah, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Maka Nabi Musa pun berusaha mendengar. Kemudian kata Allah, sungguhnya aku adalah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Maka dirikanlah salat wahai Musa. Jadi Musa mendengar pembicaraan Allah. Kemudian terjadi dialog. Contoh dalam surat toha juga Allah berkata, "Wa matil kabiyaminika ya Musa." Wahai, apa yang wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, sungguhnya tongkatku ini adalah uh, aku gunakan untuk banyak urusan. Di, di antaranya aku bertelekan di atas tongkat tersebut, aku gunakan untuk menggembalakan kambing, untuk mencari makanan buat kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra dan aku punya kepentingan-kepentingan yang lain, keperluan-keperluan yang lain berkaitan dengan tongkatku. Allah berkata lagi, Qala alqiha ya Musa, lemparkanlah ya Musa. Ada timbal balik atau tidak? Ada dialog. Ya, ada dialog, ya. Seperti Nabi Musa berkata, "Rabbi arini kay Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tampakkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu. Kata Allah, "Qala lan tarani." Kau tidak bisa lihat aku. Terjadi dialog, ya. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min. Ya Allah, tunjukkanlah bagaimana kau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, "Apa kau tidak beriman?" Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah tapi aku agar lebih mantap lagi imanku. Terjadi dialog antara Allah dengan para anbiya. Dan kenapa kita harus kenapa kita mengatakan Allah tidak boleh bersuara? Apa alasannya? Allah Maha Kuasa, dia berbicara dengan dia bahasa yang dia kehendaki, dia berbicara dengan siapa yang dia kehendaki, dia berbicara dengan topik apapun yang dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kenapa Anda membatasi? Allah tidak boleh bicara, suara tidak boleh ada, tidak boleh pakai huruf. Akhirnya keyakinan ini meyakini Allah tidak punya suara dan tidak boleh ada hurufnya tatkala bicara. Nah, kalau gitu Al-Qur'an ini apa? Ini masalahnya timbul berikutnya. Subhat itu berkembang menjadi subhat yang lain. Maka orang-orang liberal menangkap bahwasanya Al-Qur'an itu bukan firman Allah, tetapi terjemahan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam buku yang mereka tulis judulnya hermeneutika. Nanti akan saya bahas Insya Allah. Jadi Eh, mereka katakan Muhammad berusaha uh, menyampaikan ide pokok ide pokok Allah dalam Al-Qur'an. Dan ini berbahaya. Berarti Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Dan ini menyelisih keyakinan kaum muslimin secara umum. Sejak kita kecil sampai sekarang kita tahu namanya Al-Qur'an firman Allah atau bukan? Firman Allah. Makanya Allah tantang orang-orang untuk bisa mendatangkan al seperti Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan bisa meskipun mereka saling bantu, membantu saling bahu membahu. Oleh karenanya Al-Qur'an mukjizat. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an itu bahasanya Muhammad, maka akan bisa ditiru oleh Abu Jahal, bisa ditiru oleh Abu Lahab. Mereka tidak mampu. Karena itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antaranya bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk dihafalkan karena Allah yang turunkan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Ya. Sampai sekarang kita dapati banyak orang menghafal Al-Quran. Anak-anak kecil aja menghafal Al-Quran. Ya. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain yang telah mengalami uh, perubahan. Ya. Tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal. Al-Quran terakhir saya ketemu ada anak kecil, masya Allah, masih SD, hafal Quran luar biasanya. Bisa baca dari belakang. Ya. Saya bilang ayat sekian, ya. Sebelumnya apa? Baca lagi. Sebelumnya apa lagi? Baca, ah, baca lagi. Sebelumnya apa lagi? Dia bisa baca dari belakang ke ke atas. Saya saja tidak bisa. Ya. Antum bisa coba. Lam yalid walam yulad. Sebelumnya apa? Antum nggak bisa. Antum menurut dulu dari awal. Kul Allah ahad, Allahu samad. Oh Allahu samad. <laughs> Oleh karenanya ini mukjizat. Adapun orang yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia, sama perkataan Al-Walid ibn Mughirah. Orang yang dikafirkan oleh Allah dimasukkan dalam neraka jahanam. Apa kata Al-Walid ibn Mughirah? Dia berkata, In hadha illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanya perkataan manusia. Kata Allah, Sauslihi sakar, Aku akan masukkan dia dalam neraka sakar. Kenapa? Gara-gara dia mengatakan Al-Quran perkataan manusia. Kita sudah yakin sejak dulu. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang bacanya hendaknya berwudu terlebih dahulu, bukan perkataan Muhammad. Siapa bilang perkataan Muhammad? Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan datang malaikat Jibril mengajari Muhammad agar Muhammad tidak lupa, agar semakin kokoh. Ya. Rasulullah SAW saja waktu didiktekan Al-Quran oleh Malaikat Jibril dia menggerakkan lisannya supaya mudah hafal. Bukan karangan dia. Makanya kata Allah, ya apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kau gerakan lisanmu supaya kau bisa menghafalkannya. Inna alaina jam'uhu jam'ahu wa qur'ana. Kami akan membuat kau hafal wahai Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu perkataan Muhammad, ya buat apa Nabi Muhammad susah-susah untuk apa? Menghafalkannya. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kita ragukan. Tatkala seorang mengatakan Allah tidak bisa berbicara tanpa suara dan macam-macamnya, akhirnya Al-Qur'an ini apa? Terjemahan Muhammad terhadap keinginan Allah. Dari sini timbul syubhat, ya. Dari sini timbul syubhat ya ikhwan ya, yang berbicara seperti ini, syubhat ini bukan bukan orang sembarang, doktor, profesor ya, ah, liberal-liberal yang rektor ya subhanallah. Saya tidak hanya tidak ingin menyebutkan namanya. Tapi yang ngomong seperti ini rektor. Rektor Universitas Islam Indonesia mungkin paling top di Indonesia ya. Baik. Apa kata dia? Kalau begitu, ya Muhammad manusia. Dan dia sekarang berusaha untuk menuangkan ide pokok Allah dalam bahasa manusia. Karena menurut dia Al-Quran bukan bahasa apa? Bahasa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bahasa Muhammad. Ya. Bahasa manusia. Dan tatkala manusia Muhammad adalah manusia, waktu dia mentransferkan bahasanya Allah dalam bahasa Arab, dia terpengaruh dengan sifat kemanusiaannya. Pertama, dia manusia. Dan manusia tidak akan bisa mengungkapkan bahasa Allah, tidak mampu. Yang kedua, dia akan terpengaruh dengan kondisi dia tatkala itu. Maka dia akan mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan zaman dia, paham? Sesuai dengan zaman zaman dia. Ya. Kemudian Muhammad tidak akan mampu menyampaikan seluruhnya karena ilmu Muhammad sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bertumpuk-tumpuk syubhat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Al-Qur'an yang kita baca ini ya bisa kita otak-atik dong. Jangan terpaku dengan tekstualnya. Karena tekstualnya tersebut diungkapkan oleh Muhammad karena dia manusia dan berkaitan dengan lingkungan dia tatkala itu di zaman itu. Kemudian ente bilang manhaj salaf, manhaj salaf, mereka tertawa. Kenapa itu manhaj salaf? Apa kalian tidak tahu bahwasanya Muhammad tatkala mengungkapkan berkaitan dengan zaman dia dan itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, timbullah metode tafsir mereka yang mereka namakan dengan hermeneutika. Hermeneutika ini metode tafsir yang baru saja muncul yang tidak dikenal oleh para ahli tafsir sebelumnya. Intinya adalah tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual yang tidak terikat dengan tekstual ayat. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini tekstual ayat. Mereka tidak meyakini kesucian lafal-lafal ayat. Berbeda dengan kita. Kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini kalau ada orang berani mengurangi Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an boleh dihilangkan kalimat kul huwallahu ahad. Kulnya dihilangkan kita orang kafir. Al-Qur'an tidak pernah berubah dan tidak boleh Anda mengatakan boleh dihilangkan kul, tidak boleh. Karena berarti Anda mengurangi firman Allah yang ada dalam apa? Al-Quran. Ya. Tidak boleh. Nah, sementara tatkala mereka tidak mengimani tentang kodasah atau kesucian ayat-ayat Al-Quran, akhirnya mereka berani bermain dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Nur Khalis Majid ya, berdalil tentang dia ingin melegalkan metode hermeneutika ini. Dia ingin melegalkan metode hermeneutika ini. Kata beliau ya, bahwasanya orang-orang Islam terdahulu sudah mengenal metode ini. Dari mana wahai Nur Khalis Majid? Kata dia ada, yaitu orang-orang eh, kebatinan. Ya, itu orang-orang sesat, jadikan dalil. Ya. Nanti dibilang lagi ada orang-orang Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, itu juga orang sesat karena perjadikan dalil. Bahkan dia berdalil dengan pendapat Ibnu Sina. Mohon maaf Ibnu Sina dalam masalah ini juga ada kesalahan. Ya. Dia mengatakan kata Ibnu Khalis Majid, ada para ahli filsafat mengatakan para ambia dahulu mereka berdusta. Jadi mereka tak tatkala bicara tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, sebenarnya mereka berdusta. Kenapa? Karena dengan berbicara seperti ini akan membuat orang-orang di zamannya beriman. Kalau dia, kalau para nabi tidak mengatakan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, surga, neraka, nanti orang-orang tidak takut. Supaya mereka takut, makanya para nabi berdusta. Sebenarnya tidak ada. Tetapi mereka buat kedustaan ini, katanya dusta demi kebaikan. Dosa demi kebaikan. Dan ini namanya teks kontekstual. Jadi dia berusaha melegalkan tafsir kontekstual ini dengan kesesatan-kesesatan yang ada di di muncul di umat Islam. Dan ini tidak benar. Adapun ulama Islam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang seperti ini ya. Ya, tidak ada yang seperti seperti ini. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka punya metode tafsir yang namanya hermeneutika dan tidak punya kaedah. Makanya kalau antum berbicara sama orang liberal, datangkan wahai orang liberal, kaidah dalam bidang apapun. Ente punya kaidah dalam ilmu tafsir, datangkan mana? Kaidah liberal kayak apa sih? Kita pengen tahu. Mereka kritiki kaidah-kaidah ahli ilmu tafsir. Mereka kritiki kaidah-kaidah usul fikih. Coba kaidah ente bagaimana? Mereka tidak punya kaidah karena mereka bebas berpikir. Ente boleh bikin kaidah, si A boleh bikin kaidah, si B boleh bikin kaidah. Jadi agama ini ngawur. Semua orang bisa berbicara dengan seenaknya. Akhirnya contoh, contoh penafsiran yang ngawur seperti penafsirannya, contohnya seperti Musda Mulia. Profesor Dr. Musda Mulia yang mengatakan bahwasanya kaum Lut disiksa. Kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena homoseksualnya, tetapi cara mereka berhomoseksual yang membuat mereka disiksa. Kalau benar ini. Ya. Kalau homoseksualnya itu kenapa dilarang? Itu kan dari sananya katanya, kan? jangan dilarang. Ya. Ini dari mana tafsiran seperti ini? Ahli tafsir mana yang pernah ngomong seperti ini? Enggak ada. Ini enggak kita pernah dengar kecuali zaman sekarang ini. Orang Bahlul pun yang goblok-goblok dulu enggak ada yang pernah ngomong seperti ini. Sekarang muncul profesor ngomong seperti ini waliyadzubillah. Dari mana? Dari mana? Ayatnya jelas. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya apa kalian melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian kalian mendatangi para lelaki dengan syahwat kalian meninggalkan para wanita ini yang bikin mereka diazab ayatnya jelas dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an kata dia oh bukan begitu maksudnya Maksudnya karena waktu cara berhomoseksualnya nggak beres. Ya. Mungkin sambil pukul-pukulan, sambil cabik-cabikan gimana. Adapun homoseksualnya nggak ada masalah katanya. Ngawur menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia punya metode, namanya hermeneutika, metode ngawur juga tanpa kaedah. Tanpa kaedah. Ya. Ini sangat sangat berbahaya ya. Setelah itu muncul lagi hal-hal yang lain seperti yang kita dengar kemarin. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya, mengharamkan homoseksual, maka tentunya Allah akan mengazab para praktisi homoseksual sebagaimana Allah mengharapkan mengazab apa? kaum Nabi Lut. Ya. Jadi di antara mereka ada yang berdalil bahwasanya dengan tidak diazabnya seseorang berarti dihalalkan. Wah, itu bahaya kalau begitu. Betapa banyak perampokan, pembunuhan diadab atau tidak tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Banyak orang berzina, orang diperkosa, yang diperkosa diadab oleh Allah? Jawabannya tidak. Betapa banyak orang korupsi diadab oleh Allah? Jawabannya tidak. Kamu yang ngomong gini, kalau saya penggal kepalamu, saya tidak diadab, berarti halal memenggal kepalamu. Kan enggak juga. Ya. Kenapa bisa berdalil dengan demikian? Subhanallah. Syaitan memberi wahyu kepada mereka. Ya. Syaitan beri wahyu kepada kepada mereka. Kemudian perkataan mereka juga untuk menghalalkan LGBT kata mereka ini kan dari sananya. Ya. Bukan dari sananya. Dalam bahasa kita laki-laki suka sama laki-laki itu namanya kelainan. Ya. ya. Itu namanya kelainan. Dan kelainan itu harus diperbaiki. Ya. Harus diperbaiki. Sebagaimana ada seorang ternyata suka dengan hewan, jangan dibilang itu dari sananya, itu kelainan diperbaiki. Sebagaimana ada seorang mungkin tatkala melakukan uh, berhubungan dengan istrinya, dia bisa puas dengan memukul-mukul istrinya, mungkin istrinya berdarah baru dia bisa senang. Jangan dibilang itu dari sananya, dibiarin aja. Enggak, itu kelainan diperbaiki. Ya. Kenapa Anda mempertahankan kelainan? Ya akhir antum bayangkan coba kalau kita biarkan homoseksual e, berjalan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, akan musnah umat ini. Enggak <laughs> punya anak, gimana punya anak ya? Semua maslahat hilang, ya. Gara-gara seperti itu ya. Oleh karenanya ini salah satu contoh dari praktek hermeneutika akhirnya tafsirnya ngawur. Contoh lagi ulil absar berkata ya, dengan dalih yang sama. Dia mengatakan, apakah Allah orang Arab? Tidak, Allah bukan orang Arab. Allah tidak punya bahasa. Ya. Oleh karenanya, Al-Quran yang turun, ya itu bahasa Muhammad dan bahasa Muhammad itu terikat dengan zamannya dan kondisi kondisinya tatkala itu. Maka tidak boleh anda pindahkan kondisi tersebut ke zaman sekarang. Sehingga dia berkesimpulan, tidak boleh menerapkan lagi hukum hudud di zaman sekarang ini karena sudah tidak relevan lagi. Seperti kalau ada orang berzina tidak boleh dicambuk, tidak boleh dirajam, ada orang pencuri tidak boleh dipotong tangannya, kalau orang membunuh tidak boleh lagi dibunuh. Ini kan hukum Islam, ya. Hukum Islam. Kata dia tidak tidak relevan lagi. Kenapa? Karena sekarang ada alternatif yang lain. Seperti di penjara, seperti diapain atau diambil duitnya dan macam-macamnya, ya. Dan macam-macamnya. Itu hanya bisa pas di zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat relevan. Terus kalau zaman sekarang bagaimana? Kata dia, maka Allah menyuruh kita untuk beristihad untuk berisihat membuat hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang ini. Paham ya? Dia bilang itu sudah tidak bisa berlaku lagi, maka zaman sekarang Allah menyuruh kita untuk berisihat membuat hukum baru yang relevan dengan zaman kita. Seakan-akan dia berkata Muhammad SAW sudah expired. Benar atau tidak? Perkat pernyataannya benar atau tidak? Muhammad sudah expired ya? Sudah kalau gitu kita yang baru. Tayyib. Subhanallah ini bahaya sekali. Ya. Makanya kalau antum bicara sunnah Nabi begini sudah dia mereka ketawa-ketawanya itu kan zaman dulu. Apa yang dibawa zaman sekarang? Apa kalian dia bilang kita harus mengikuti para salafus saleh, ikut para sahabat? Mereka tertawa-tertawa aja. Ente ini gimana? Masa zaman dulu 1400 tahun mau dibawa pindah zaman sekarang? Ya. Karena mereka menganggap tadi, mereka menganggap bahwasanya Muhammad sudah expired, sudah selesai. Kalau kita ikuti dia, kita bilang taib, wahai ulil. Sekarang kita dipinta untuk membuat hukum yang baru. Siapa yang berhak untuk bersihat membuat hukum baru? Anda apa saya? Atau dia? Atau mereka? Atau kami? Atau kita? Siapa yang berhak membuat hukum yang baru? Apakah otak Anda lebih encer daripada otak saya? Apakah Anda bisa lebih melihat masalah daripada saya? Akhirnya apa? Al-Quran buat apa? Nggak ada fungsinya. Kalau setiap orang boleh bikin hukum baru, apa fungsi Al-Quran? Buang aja, simpan. Konsekuensinya sangat berbahaya. Dan ini yang didengung-dengungkan oleh ulil absar dalam buku-bukunya. Ya. Kata dia sudah tidak bisa relevan sekali dan tidak boleh di tidak boleh diterapkan. Makanya mereka sangat membenci kalau ada orang berbicara tentang mendirikan syariat Islam. Mereka sangat benci karena menurut mereka tidak bisa diterapkan sekarang. Itu zaman Muhammad. Sekarang kita bikin hukum yang sesuai dengan zaman zaman kita. Intinya Al-Quran dan hadis dibuang aja, nggak perlu. Kata mereka kita hanya ambil ide pokok. Al-Quran itu ide pokoknya apa? Keadilan, kesamaan, kemanusiaan, dan macam-macamnya. Nah, kita ambil ke ide pokok tersebut, kita terjemahkan dengan bahasa kita, dengan hukum umum kita di zaman sekarang ini. Tidak perlu kita terikat dengan tekstual Al-Quran, apalagi tekstual apa? Hadis. Bahaya atau tidak, Ikhwan? Bahaya. Contoh lagi penafsiran yang lain dari Ulil Absar. Dia mengatakan apa? Dia tidak dia tidak tidak bisa terima tatkala Allah sebutkan tentang kisah-kisah para nabi. Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak bisa terima, maka Nabi Nuh berdoa Allah turunkan hujan tenggelamkan mereka. Allah kirim lagi misalnya Nabi Saleh kepada kaum Samud, tidak wahi, tidak mau tetap aja syirik, Allah kirimkan azab. Allah kirim Nabi Hud kepada kaum Ad, kemudian tidak wahi, tidak mau nurut, berdoa kepada Allah turun azab kepada mereka. Kata dia ini Tuhan kayak apa seperti ini? Kata dia, sehingga dia punya keyakinan bahwasanya cerita-cerita ada dalam Al-Quran itu semuanya tidak benar. Ya, tidak benar. Sehingga dia punya makalah judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Kenapa dia ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu seperti cerita Spider-Man. Ibarat seorang ibu ingin mengajarkan kejujuran kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya misalnya atau mengajarkan kepintaran, maka dia buat cerita kancil dan buaya. Padahal cerita tersebut tidak pernah terjadi. Nah kira-kira demikian kata dia, Allah ingin mengajarkan suatu nilai-nilai dan norma-norma, sehingga Allah buat cerita tentang kisah Nabi Nuh yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kisah Nabi Soleh yang sebenarnya tidak pernah terjadi, kisah Nabi Hud yang pernah tidak pernah terjadi. Ini kekufuran. Mendustakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Apa bedanya dengan perkataan orang-orang kafir tatkala Nabi bercerita tentang kisah-kisah kata mereka asatirul awalin, hanyalah dongeng orang-orang ter terdahulu. Persis seperti perkataan Ulil Absar. Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, tidak benar. Ya, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia punya syubhat bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ungkapan Muhammad terhadap ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita tahu ya bagaimana syubhat mereka bertumpuk-tumpuk, maka wajar jika kemudian mereka punya fatwa yang aneh-aneh. Mau bilang jilbab tidak wajib silakan. Mau bilang homoseksual boleh silakan. Mau bilang riba boleh silakan. Mau bilang zina juga boleh. Apa urusannya ya terserah ya. Mau bilang perempuan juga boleh menjatuhkan cerai silakan. Laki-laki juga harus punya masa idah silakan ya. Mau laki mau nikah laki-laki apa namanya laki-laki eh, perempuan muslimah dengan lelaki kafir silakan bebas Silakan berbicara seenaknya. Kenapa? Karena Al-Quran tekstualnya itu tidak tidak boleh kita ambil secara tekstual, tapi kita harus ambil secara kontekstual. Intinya Al-Quran dan hadis buang saja, nggak ada faedahnya kalau apa faedahnya. Sehingga mereka benar-benar menghabisi Imam Syafi'i, mengkritik Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bikin kaidah kaidah seperti ini, seperti anu? Ya, dalam kitab mereka apa fikih lintas agama. Ya, mencela Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu subah terakhir yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa contoh mereka berusaha melegalkan pemikiran mereka dengan berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi ingat, mereka punya kaedah dalam berdalil dengan Al-Qur'an, kaedahnya itu hanya mengambil sepotong dan membiarkan yang yang lain. Seperti seorang berdalil tentang haramnya salat. Ya. Apa dalilnya? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Iya, sholat itu haram. Celaka ente sholat. Dia tidak lanjutkan. Alladhinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi fawailul musallin titik celaka orang yang sholat. Itulah ciri-ciri dari pendalilan mereka. Sebagai contoh, mereka berdalil bahwasanya semuanya semua agama sama. Semua agama sama. Dalilnya kita bebas untuk memilih agama. Allah tidak larang. Karena manusia memiliki banyak privasi. Dan di antara privasi yang paling privasi adalah memilih keyakinan. Dan Allah membuka peluang lebar, silakan. Mau kafir, mau mukmin tidak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ya, dalam surat Al-Kahfi, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Titik. Katakanlah kebenaran dari Rob kalian. Barang siapa hendak beriman silakan, barang siapa hendak kufur silakan. Dia tidak lanjutkan. Ayat selanjutnya, "Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha." Kami siapkan neraka jahanam bagi orang-orang yang apa? Yang zalim. Ayatnya tidak dilanjutkan. Seperti itu metode mereka. Ya. Contoh mereka berdalil, ya. Uh, kisah Nabi Ismail, eh, Nabi Sulaiman. Ya, Kata mereka, lihat Sulaiman menyebarkan rahmat. Waktu nulis surat kepada Ratu Balkis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat Sulaiman menyebarkan rahmat. Titik. Pada lanjutannya apa? Apa isi dari surat Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong datang masuk Islam kata Nabi. Ada paksaan atau tidak? Nabi Sulaiman ternyata dalam suratnya mengatakan, jangan kalian sombong, datanglah kepadaku, serahkan diri masuk Islam. Bahkan Nabi Sulaiman dalam ayat selanjutnya mengancam, kalau kalian tidak masuk Islam, saya akan serang. Hmm. Itu tidak dibaca sama mereka, yang dibaca cuma Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Titik. Itu cara metode uh, penafsiran uh, mereka. Ya. Contoh seperti mereka berdalil juga apa namanya? Uh, Fa'budu masyitum. Sama. Sembahlah apa yang kalian kehendaki. Fa'budu ma Allah berbilang mengatakan demikian. Baik, lanjutkan ayatnya. Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum dhulalun minan nari min lahum min lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Kata Allah, sembahlah apa yang kalian sukai, namun ingat, sungguhnya orang yang merugi adalah orang yang sangat merugi, merugikan anak-anak mereka dan istri mereka pada hari kiamat. Dan itu kerugian yang sangat nyata. Mereka akan mendapatkan tumpukan-tumpukan api neraka yang bertubi-tubi dari atas mereka, dari bawah mereka. Itu mereka lupakan. Contoh seperti mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala eh, dalam surat Hud kata Allah Subhanahu wa taala wala yazaluna mukhtalifina illa من رحم ربك Walidzalika خلقهم Allah berfirman dan senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Kata mereka berarti Allah memang menghendaki perselisihan. Kenapa kamu kamu paksakan harus bersatu? Secara secara zahir kelihatannya benar. Tapi para ulama telah menjelaskan maksud Allah, Allah menjelaskan tentang yang perkara yang sudah Allah takdirkan bahwasanya memang benar Allah takdirkan ada iblis, Allah takdirkan ada Firaun. Tetapi apakah kemudian kita biarkan Firaun merajalela? Tidak, Allah kirim Nabi Musa untuk apa? Mendakwahi apa? Firaun. Tetapi Firaun mati kafir itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, tatkala Allah mentakdirkan ternyata ada yang beriman, ada yang kafir sudah sesuai dengan takdir Allah. Tetapi bukan berarti itu pembenaran. Bukan berarti kafir itu boleh bebas. Makanya tersebut kalau dilanjutkan, ya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Kemudian kata Allah, "Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wal insi ajmain." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami sungguh akan memenuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya wahai Muhammad, kekufuran dan keimanan itu sudah ada dan akan terus ada. Tetapi ingat yang kafir di neraka. Bukan berarti waktu Allah mengatakan ada kekufuran, ada, ada keimanan, berarti bebas kafir. Enggak. Paham ya? Bukan demikian. Jadi mereka selalu berdalil di awal ayat atau sepenggal daripada ayat meninggalkan kelanjutannya. Ya. Sama seperti mereka berdalil dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Kan bebas lakum dinukum waliyadin. Gimana bebas? Di awal ayat kata kata Nabi, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir. <laughs> Celaan atau bukan? celaan. Jangan lihat terakhir ayatnya saja. Awalnya kayak apa? Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini kan menunjukkan Nabi berlepas diri dari mereka. Kemudian mereka yang lihat, aku mdinukum waliyadin, bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja gimana? Dan demikianlah kira-kira metode pendalilan mereka. Metodenya apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat titik. Itu metode mereka. Ya, itulah metode mereka. Ya, jadi dan banyak ayat-ayat yang lain mereka jadikan dalil tapi rata-rata seperti itu. Dan mereka berani berbohong. <clears throat> Saya sudah baca bukunya dan saya, saya tidak malu-malu sebutkan namanya. Abdul Muhsin Ghazali dalam risalah disertasinya penuh dengan kedustaan. Menggambarkan seakan-akan Ibnu Katsir berpemahaman seperti dia. Menggambarkan seakan-akan Muhammad Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Mana ada ahli tafsir berpemahaman seluruh agama masuk surga? Dari mana? <clears throat> Mau jungkir balik kita buku, baca buku tafsir nggak ada. Dari dulu sampai sekarang. Namun melakukan kelicikan, kedustaan, kebohongan sehingga orang awam yang baca tidak ngerti, tidak bisa ngecek langsung literatur asli, akhirnya menyangka bahwasanya Ibnu Katsir punya pemahaman liberal. <laughs> Subhanallah dari mana? Bagaimana Ibnu Katsir bisa pemahaman apa? Liberal. Bagaimana Muhammad Syaitir Ridho bisa pemahaman pemahaman liberal? Dan saya cek langsung mereka bohong. Mereka nukil perkataan Ibnu Katsir sepenggal, kemudian ditinggalkan yang lainnya. Mereka menukil perkataan Razi sebekal, sepenggal, kemudian ditinggalkan yang lainnya. Mereka menukil uh, perkataan Muhammad Rasulullah sepenggal, kemudian ditinggalkan yang lainnya. Sehingga membuat opini seakan-akan para ahli tafsir tersebut berpemahaman seperti mereka. Padahal tidak ada ulama seorang pun yang pernah berpemahaman seperti pemahaman liberal. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa eh, itu saja yang bisa saya sampaikan ya eh, tentang syubhat mereka. Semoga kita terjauhkan dari pemikiran mereka dan semoga Allah menjaga umat ini dari kerusakan pemahaman liberal yang pemahaman mereka merusak akidah dan juga merusak moral ya. Kita bayangkan moral bangsa bagaimana tidak rusak, jilbab tidak apa-apa, tidak usah dipakai, silakan berhomoseksual, gimana kira-kira umat ini. Ya. Umat ini akan rusak dan hancur. Hidup seperti hewan, seperti binatang. Jadi itu yang mereka sukai. Mereka ingin kebebasan. Mereka ingin apa? Tidak boleh terikat dengan ikatan apapun. Ya, dengan mendengang-dengungkan bahwasanya inilah humanisme, inilah kebebasan, inilah macam-macam lah. Tapi semua adalah perkataan-perkataan yang manis, tapi isinya adalah merusak umat Islam. Ya, baik akidah mereka maupun moral mereka. Wallahu taala alam bisawab. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Uh, Sat, sebelum kita berikan pertanyaan kepada audiens, sisa ya. Ini uh, ada hal menarik bahwa rata-rata mereka itu kan mengatakan bahwa semua agama itu sama, sama-sama mengajarkan kebaikan. Jadi mau uh, dia orang uh, Nasoro atau agamanya apa, selama mereka anggap itu baik ya punya chance juga yang sama dengan untuk masuk surga. Nah, ini berhubungan sama kondisi sekarang, Ustaz yang akhirnya sebagian umat Islam itu secara tidak sadar terbawa opini itu untuk memilih pemimpin yang e, beda agama, kafir, bukan orang Islam. Sampai e, sebagian orang e, saudara kita geram e, mencap mereka itu sebagai munafik yang nggak nggak boleh disolatkan segala macam itu ya. Ini kondisi yang ada sekarang. Nah ini kan e, ada peran dari e, mindset atau ajaran liberal itu saja, ya. sehingga mereka memilih mau memilih orang kafir untuk jadi pemimpin. Nah, ini seperti apa Ustaz? Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, saya katakan orang-orang liberal, mereka meskipun mengaku liberal tapi mereka tidak konsisten dengan liberal mereka. Ya. Sering mereka memaksakan pendapat, ya atau tidak? Sering mereka memaksakan pendapat. Orang-orang yang sesat mereka bela, Ahmadiyah mereka bela, Syiah mereka bela, waktunya Wahabi mereka habisi Wahabi. Jadi mereka tidak konsisten. Harusnya kan silakan ber, silakan berpendapat. Mau berpemahaman Wahabi, mau berpemahaman Salafi, mau berpemahaman yang lainnya, Ahmadiyah, mau Syiah, harusnya bebas. Tapi kenapa mereka ternyata kenapa mereka ternyata tidak konsisten dengan liberal mereka? Ini menunjukkan mereka tidak konsisten dengan penamaan mereka liberal. Ya, demikian juga, jadi mereka toleransi dalam semua hal kecuali kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Yang lain tidak jadi masalah kecuali ahlu sunnah. Dihabisi terus. Kemudian di antara bentuk tidak konsisten mereka seharusnya umat Islam kan bebas untuk memilih apa? Pemimpin yang Islam. Itu kan kebebasan kita. Kenapa Anda harus mengkritik? Ya. Kenapa Anda harus mengkritik? Biarkan umat Islam membela dengan apa? Memilih dengan apa yang mereka sukai. Kalau saya ingin memilih Eh, pemimpin Islam kenapa dilarang ya? Kenapa harus dicela dan yang lainnya? Kalau saya ingin memilih karena melihat agamanya itu hak saya. Itu hak saya. Dan ingat bahwasanya pemimpin yang kita harapkan bukan hanya pemimpin yang bisa menjamin dunia kita atau bisa mengayomi dunia kita, tapi kita ingin pemimpin juga yang bisa mengayomi agama kita. Sebagian umat Islam hanya melihat dari yang penting bahwasanya pemimpin yang penting dia baik, dia jujur, dia adil, maka saya pilih ini aja. Tidak, pemimpin itu harus dilihat dari dua sisi. Dari pengayoman terhadap masalah dunia dan juga pengayoman terhadap masalah apa? Masalah agama. Yang bisa ya mengayomi agama kita. Jadi kalau kita melihat dari ini ya uh, tentunya kita harus memilih pemimpin yang apa? yang muslim. Namun demikian juga tidak boleh kita berlebih-lebihan tatkala ada sebagian saudara kita mungkin kena syubhat kemudian mengatakan saya ingin memilih Eh, pemimpin yang non muslim misalnya, pemimpin kafir, kemudian akhirnya kita katakan dia munafik, ya. Ini juga tidak benar, ya. Ya, karena munafik ada dua maksudnya. Kalau maksudnya nifak amali, nifak perbuatan, maka ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau kita maksudnya munafik, munafik keyakinan, seperti munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itu orang itu berarti kafir. Sehingga orang itu kalau sudah dicap munafik, kafir tidak boleh disolatkan kelanjutan dari cap seperti ini. Kita katakan orang itu salah, dia melakukan maksiat, tetapi dia tidak sampai pada derajat apa? Derajat kekufuran. Ya, kita boleh semangat tapi semangat ada aturannya. Ya. Kita boleh eh, jengkel tapi kejengkelan itu ada aturannya. Jangan sampai akhirnya kita jengkel, kita fonis saudara kita yang mungkin memilih mimpi non muslim dengan fonis apa? E, kafir atau munafik. Tidak boleh. Karena nah. perbuatan yang mereka lakukan tidak sampai pada derajat kekufuran. Meskipun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Masya Allah, Jadi sebenarnya kita tidak boleh monis mereka munafik saja. ya. Nah, ini banyak nih uh, eh, sobat-sobat mereka yang muncul nih kayak semacam mereka mendikte uh, kekuasaan Tuhan gitu ya. Allah kan menciptakan yang maha kuat gitu ya. Sampai uh, subhatnya mereka ini ada paradoks gini. Kalau Tuhan maha kuat dan maha kuasa, bisa nggak sih Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sehingga Tuhan tidak bisa mengangkatnya? -hmm. Terus apa lagi? Terus uh, banyak. Jadi uh, <clears throat> orang liberal ya Bayangkan dia bilang kalau Tuhan Maha Kuat, dia ragu tentang Tuhan itu apa Maha Kuat. Dia ragu kalau Tuhan Maha Esa, maka dia buat pertanyaan yang buat orang ragu tentang Tuhan. Jadi orang ini mereka saya katakan orang liberal munafik ya. Orang liberal itu apa? Munafik. Ya. Sebagian tulisan mereka mengatakan menurut Tuhan itu pun kalau ada Tuhan sampai seperti itu ada pernyataan mereka. Itu pun kalau ada Tuhan, subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya mereka ragu tentang adanya Tuhan. Kalaupun mereka yakin adanya Tuhan, mereka ragu dengan Al-Quran, ya, atau mereka tidak menerima syariat apa Islam. Sebenarnya batin mereka menolak, makanya mereka menuntut adanya eh, hal-hal uh, yang baru dalam hukum dan mereka tidak mau menerima syariat Islam. Uh, pertanyaan mereka ini ya ingin mengkritik firman Allah Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama telah menjelaskan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sesuatu yang Allah Maha Kuasa itu bukan perkara yang kontradiktif ya. Contoh seperti pertanyaan tadi atau pertanyaan yang lain seperti bisakah Tuhan menciptakan Tuhan misalnya yang semisalnya. Ini pertanyaan keliru karena kalau sesuatu diciptakan dia bukan Tuhan. Paham? Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Ini pertanyaan sudah salah. Karena namanya kalau diciptakan bukan lagi Tuhan tapi apa? Mah, makhluk. Sama seperti orang bertanya, bisakah kamu turun ke atas? Ya kira-kira begitu. <laughs> Aha. Bisa atau tidak? Ya nggak bisa. Namanya turun ke bawah. Bisakah kamu naik ke bawah? Ya sama, nggak bisa. Ya. Kamu bilang bisakah Tuhan menciptakan Tuhan lah? Tuhan kok diciptakan? Ini salah pertanyaan sejak sejak awal sudah salah. Bisa ketika Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa, nggak ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gimana Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Allah Maha Besar. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar itu bukan Allah lagi karena Allah sifatnya diantaranya Allahu Akbar. Jadi pertanyaan sejak awal sudah salah. Kalau pertanyaan salah gimana mau jawabnya? Ya. Baik, pertanyaan berikutnya ada yang bertanya? Baik, uh, eh, Adi mungkin bisa di Oke, okay, tutup ke brothers dulu ya, silakan. Oke, okay, brothers dulu kita ambil pertanyaan paling antusias untuk paling pertama boleh dibantu mangnya. Ya, oke okay, terima kasih. Silakan. Nama dan tinggal. Namanya dengan siapa? Hmm. Boleh aja memilih yang dan Iya. Jadi bolehkah kita memilih pemimpin kafir? Karena dia bukan pemimpin. Karena dia hanya bekerja untuk rakyat sebagai pemimpin. <laughs> Itu bantahannya. Dia bilang nggak apa-apa kita pilih karena dia bukan pemimpin yang dilarang kalau pemimpin, memilih pemimpin kafir. Sementara dia bukan pemimpin, dia hanya bekerja untuk apa? Rakyat. Kerjanya sebagai apa? Pemimpin. Iya. <laughs> Gimana? Mas Adi cukup jelas jawabannya? Alhamdulillah. Oke, okay, sisters siap-siap. Sudah ada yang mau bertanya? Panitia boleh dibantu? Belum ada, kita ke brothers dulu kita ya. Sister Said mungkin langsung. Apa sudah siap panitia? Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dan usul. dia bilangnya, eh, kalian itu jamaah Islam ahlu sunnah jamaah tapi kok eh, sering sering pemandangan kayak namanya mau nikah gitu yang pakai rebana terus hampir kayak setiap minggu kayak maksudnya uh, eh, sementara yang lain bilang mau nikah itu apa ada yang uh, itu budaya gitu kebiasaan saya nah, juga saya jadi bingung gitu, terus gimana sih kita kalau mengikuti kajian yang benar itu yang seperti apa gitu. Hmm. Oke, okay, Aulia. Ya. Pegang dulu uh, mic-nya. Ini meskipun di luar dari keluar daripada topik ya, tapi sebenarnya uh, sebenarnya Islam itu mudah ya. Kalau ingin Islam yang benar, Islam yang murni, tinggal kita lihat apakah Rasulullah SAW mengerjakannya, para sahabat mengerjakannya. Kalau ada dalilnya kita ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, mending kita uh, tinggalkan. Saya sering Eh, punya moto bahwasanya kalau urusan agama kerjakanlah yang pasti-pasti aja. Jangan spekulasi. Kalau urusan dunia silakan spekulasi nggak jadi masalah. Nah, dalam syariat Islam perkara-perkara yang pasti yang disepakati oleh para ulama sangat banyak ya. Contoh eh, kita membuka kitab Riyadhus Shalihin bab-bab bab dalam riyadhus salihin. Banyak sekali bab-babnya. Bab tentang sabar, bab tentang berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, kepada tetangga, sedekah, salat malam, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa apa namanya Daud. Itu yang yang jelas-jelas saja kalau kita kerjakan sampai mati pun tidak akan selesai. Nah, kalau yang jelas-jelas saja tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka saya rasa apapun perkaranya kalau suatu yang tidak jelas atau yang tidak ada dalilnya maka sebaiknya kita tinggalkan ya. Jadi eh, saya berbicara secara umum, apapun perkaranya ya, ada ritual apapun maka lihat dalilnya. Tanya, kalau ada dalilnya ikuti apapun ritual tersebut. Kalau tidak ada dalilnya maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau SAW tidak kerjakan, maka tidak perlu kita kerjakan. Contoh ada seorang mengajarkan kita ritual tertentu. Contoh saya, sederha, saya, ajar, eh, saya sebutkan contoh seperti ada orang sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini saya sering lihat orang Indonesia. Disunahkan setelah tawaf sholat dua rakaat. Setelah sa'i cukur rambut selesai. Tidak ada dua rakaat setelah apa? Sa'i. Sebagian orang sholat dua rakaat setelah sa'i. Kita katakan ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Anda mengatakan ini dianjurkan dua rakaat setelah sa'i, seakan-akan umrohnya Nabi dulu kurang mantap, kurang lengkap, maka Anda melengkapi dengan dua rakaat setelah apa? Sa'i. Ya. Sementara para sahabat semuanya tatkala umroh tidak ada mereka mengerjakan dua rakaat setelah setelah sa'i. Ustaz, sholat baik. Iya, baik. Tetapi Anda seakan-akan melengkapi ritualnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita bolehkan anda sholat dua rakaat setelah sa'i, nanti ada yang punya ide lagi. Dua rakaat kurang, bagaimana kalau empat rakaat setelah sa'i? Akhirnya kita bagaimana? Kenapa anda melarang? Jawabannya karena Nabi tidak mengerjakannya. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. "Faman lam yakun yauma idin dinan falan yakunal al-yauma dina." Kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ini kaidah Imam Malik. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Bagaimana suatu perkara di zaman Nabi bukan agama kok sekarang jadi agama? Akhirnya orang berani membuat ritual solat ini, ritual solat anu, ya. Sampai saya ditanya waktu itu Ustadz, bagaimana hukum solat birul walidain? Saya bilang saya baru dengar. Ya. Kalau solat duha ada, solat tahajud ada, solat birul walidain saya baru dengar. Nah, anda kalau mau berbakti sama orang tua silakan, tapi jangan bikin solat namanya silut apa? Solat birul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami. Maka tidak perlu kita buat ritual yang yang baru. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalau ternyata itu memang benar-benar diperselisihkan oleh para ulama, masing-masing merasa punya dalil, satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan haram, satu mengatakan tidak eh, halal, satu mengatakan disyariatkan, satu mengatakan tidak disyariatkan, maka kalau memang masing-masing punya dalil kita teliti dalam buku literatur-literatur yang yang klasik kita dapat itu sudah khilaf, maka hendaknya kita berlapang dada. Hendaknya kita berlapang dada. Contoh seperti kunut subuh, ya banyak perkara-perkara khilaf di kalangan para ulama. Kunut subuh, apakah bismillah dijaharkan atau atau tidak? Ini semua dalam ranah-ranah khilaf maka hendaknya kita berlapang dada. Ya, Allah alam bisawab. Oke, cukup jelas, Aulia? Oke. Ya. Kalau bisa yang berkaitan dengan topiknya. Ber, berkaitan sama materi ya, berkaitan sama tema liberal ya, silakan. Ya. Uh, brothers. Buat brothers, kayak yang jauh dulu deh sekarang. Boleh dibantu oper ke sana? Silakan sebutkan nama dan asal. Tinggal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya apa dari Bekasi. Oh, Sekarang pandemi ini seperti ini. Eh, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu konservatif lah dengan agama dengan keyakinan. Eh, jadilah Islam yang moderat, jadilah Islam yang pertengahan, jadilah Islam yang kosong, mungkin kalau belajar agamanya seperti apa sih Islam yang merosot, Islam yang pertengahan itu uh, apakah itu bertentangan dengan Islam yang apa mana nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pegang dulu mic-nya. Oke. Okay. Islam semakin orang menjalankan syariat Islam, maka dia semakin wasat karena seluruh syariat Islam itu wasat. Seluruh syariat Islam itu tengah. Kapan tatkala muncul kemiringan itu karena dia tidak menjalankan dengan benar. Contoh sederhana. Tatkala eh, Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Dia tidak mendapati Abu Darda lagi di rumah. Ternyata Ummu Darda mutabadzilah, menemui Salman dalam kondisi bajunya agak semerawut. Dan ini tidak wajar bagaimana seorang istri pakainya semerawut sementara suaminya nanti akan segera datang. Maka Salman bertanya, "Mana Abu Darda?" Istrinya mengatakan Ummu Darda Akhuka laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Makanya buat apa saya berias diri sementara suami saya tidak perhatian sama saya. Gampangannya seperti itu. Maka Salman merasa ada masalah. Maka dia pun tidak pulang dari rumah Abu Darda, dia tunggu Abu Darda datang. Abu Darda waktu datang kemudian menghidangkan makanan buat Salman. Kata Abu Darda silakan makan. Kata Salman, kau juga makan. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Subhanallah ya. Dia begitu berlezat-lezat dalam beribadah. Sampai istrinya ditinggalkan, begitu semangat sholat malam, begitu semangat puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau berbuka. Dipaksa oleh Salman. Akhirnya Abu Darda terpaksa berbuka puasa. Makanlah bersama Salman. Salman tidak pulang, tidur lagi bersama Abu Darda. Baru awal malam pertama, Abu Darda ingin bangun sholat malam. Kata Salman, belum waktunya, tidur dulu. <laughs> Kemudian malam berikutnya, tengah malam bangun ingin sholat malam. Kata Salman, belum waktunya, tidur dulu. Tatkala sudah sepertiga malam yang terakhir baru mereka sholat bersama sholat malam. Setelah itu saatnya Salman beri nasihat. Setelah dia mengetahui bagaimana kondisi saudaranya Abu Darda yang ternyata berlebih-lebihan dalam beribadah dengan mengorbankan kewajiban yang lain, maka Salman mengingatkan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Rabbmu punya hak. Wali jasadika 'alaika haqqan, jasadmu punya hak untuk istirahat. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak untuk kau sayangi, untuk kau gauli, anak-anakmu punya hak. Wali zaurika alaika hakon tamumu juga punya hak faati ladzi hakin haqqa berikanlah masing-masing haknya Abu Dada pergi kepada Nabi SAW cerita apa yang terjadi antara ini dengan Salman dan dia menyampaikan perkataan Salman tadi kata Rasulullah SAW sodako Salman benar Salman ini menjelaskan kepada kita bahwasanya agama itu bukan dengan selera kita karena kita kalau kita beragama dengan selera kita maka akan terjadi ketimpangan yang dianggap ekstrim, dianggap fanatik berlebih-lebihan. Padahal bukan begitu fanatik yang benar. Nah kalau seorang beliau berlebihan sholat malam terus, kemudian puasa sunnah terus, ya kapan istrinya mau disentuh eh, misalnya? Ya. Ada seorang baca Quran terus, baca Quran banyak dalil, ini baca Quran terus di masjid nggak pernah pulang. seananya gimana? Istrinya gimana? Kapan cari nafkahnya? Maka kata orang jangan terlalu fanatik, padahal itu fanatik yang keliru. Kalau fanatik yang benar kita berikan masing-masing apa? Porsinya. Padahal Abu Darda berlezat-lezat dalam puasanya, berlezat-lezat dalam sholat semalamnya. Tetapi tatkala ada berlebih-lebihan dalam sesuatu sehingga ada kewajiban yang, yang terbengkalai. Ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan seperti sunnahnya Nabi SAW. Fanatik terhadap sunnah Nabi. Nabi bagaimana? Salat malam ya salat malam. Menggauli istri, menggauli istri. Waktu jihad, bawa istrinya. Dibawa istrinya bersafar. Dan Nabi SAW. Setiap hari dia datangi istrinya setiap sore. Istrinya sembilan ditanggi seluruhnya. Ya. Bagaimana dengan sahabatnya? Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Maka dia akan tahu bahwasanya agama semakin fanatik, maka dia semakin adil. Ya, semakin adil. Dan dalam masalah agama, memang kita harus fanatik. Fanatik itu berarti berpegang teguh. Yang tidak boleh ekstrim berlebih-lebihan sehingga menyalahi aturan. Ekstrim berlebihan menyalahi apa? Aturan. Adapun kita fanatik memegang teguh agama kita dengan pegangan yang benar maka itu dituntut. Makanya dalam urusan syariat, dalam urusan akhirat, Allah suruh bersegera. Tidak ada kata Allah pelan-pelan, tidak ada. Lihat dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, Wasari'u, bersegeralah. Suruh berlomba, suruh bersegera. Kemudian setelah Allah menyebutkan nikmat surga, kata Allah, Wa dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga, bersainglah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh fanatik, suruh eh, cepat-cepat. Uh, cepat -cepat. Karena ada kesalahan dalam menjalankan agama, ya sehingga muncul sikap-sikap ekstrim maka timbullah pernyataan dari sebagian masyarakat kamu beragama jangan fanatik ya padahal fanatik itu yang yang benar ya. atau mungkin seorang ya uh, tatkala agama tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia mengatakan jangan jangan fanatik kita yang biasa-biasa aja kalau anda Islamnya biasa-biasa kalaupun masuk surga surganya biasa-biasa <laughs> kalau anda Islamnya fanatik surganya juga insya Allah lebih apa lebih tinggi ya. Jadi fanatik tetap dituntut, di, kita diharapkan untuk fanatik, tapi fanatik yang benar. Fanatik dengan menjalankan agama sesuai dengan porsinya. Kapan satu porsi kita berlebih-lebihan, akan ada porsi agama yang jadi yang dikorbankan. itu tidak diinginkan dalam syariat. Cukup jelas ah? Alhamdulillah. Oke, kita satu pertanyaan terakhir untuk Ahwat. Ahwat ya. Sudah siap? Eh, pertanyaan yang berhubungan dengan materi, dengan tema. Iya, mohon sesuai Silakan. materi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ulangi, ulangi, Mbak, gimana? Diulangi lagi, Mbak, pertanyaannya. Mana? Jadi kita berhadapan dengan orang yang punya pemahaman liberal. Itu memang agak susah ya. ya. Antum bayangkan, coba, coba ya saya ngomong sama kalau contoh ada orang liberal depan saya. Ya antum harus ini kan Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an tuh itu kan tekstualnya nggak begitu kan itu cuma bahasa Muhammad. Tapi hadisnya oh itu juga kan sudah expired. <laughs> Gimana kita mau gimana kita mau nyampaikan? Gimana kita nyampaikan? Susah, ya. Subatnya bertumpuk-tumpuk. Itu Allah kisahkan tentang Nabi Nuh. Oh itu kisah dongeng, tidak benar. Eh repot, ini mana mau nyambung? Mana mau nyambung, susah. Tapi namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ada orang liberal dapat hidayah. Ya. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang liberal, mending kita doain aja lah. <laughs> Semoga kamu dapat hidayah. Ya. Nanti kita dia kalah debat, itu kan menurut kamu. Kamu jangan monopoli kebenaran, ya, repot. Tapi alhamdulillah, kebanyakan orang bukan liberal asli. Cuma simpatisan dengan liberal. Nah, orang-orang yang simpatisan liberal itu mudah untuk kita dakwahi. Ya kita sebutkan dalil. Intinya kita harus belajar. Karena Anda kalau berhadapan orang liberal harus pintar. Kalau Anda nggak pintar, Anda jadi liberal nanti bahaya. <laughs> ya. Makanya saya kan lebih kita doain. Ya. Kalau sudah ketemu liberal asli memang susah. Ya, bayangkan mereka bebas mereka berpendapat saya di YouTube anak muda mahasiswa kemudian bikin tulisan area bebas Tuhan. Subhanallah, apa maksudnya area bebas Tuhan? Area bebas Tuhan penuh iblis mungkin maksudnya, penuh iblis. Kemudian mereka berzikir anjing hu akbar waliyadzubillah anjing hu akbar. Subhanallah. Kalau kita bilang anjing bapakmu, anjing bapakmu gimana? Anjing hu akbar. Dengan nanti dia bilang, oh maksud saya begini, maksud saya bebas berpendapat. Waliyadzubillah. Jadi uh, itulah kenyataannya. Jadi maksud saya kalau kita dengan orang liberal mending kita doain. Kalau kita tahu dia liberalnya mendalam mending kita jauhin. Buang-buang waktu. Ya. Cari teman yang baik. Kalau enggak kita kena syubhat bahaya. Dan syubhat itu menyambar-nyambar. Tiba-tiba masuk. Saya katakan tadi per, per, pemikiran mereka itu bukan pemikiran sembarangan. Terstruktur atau tidak? Terstruktur. Dari pertemuan kemarin sampai pertemuan sekarang pemikiran mereka terstruktur. Nah kalau orang tidak ngerti bisa kena. Makanya saya katakan liberal ini bisa masuk sama orang yang pinter tapi tidak punya landasan agama yang kuat. Tapi kalau sama mbah-mbah di kampung nggak bisa masuk, nggak bisa terima. Aneh kata mereka aneh. <laughs> Fitrahnya menolak. Tapi anak muda yang disampaikan terus, oh iya benar ya, benar ya, tidak punya landasan agama yang benar, akhirnya mudah terkena terpukau dengan pola pembicaraan mereka. Ya. Karena subat mereka itu teratur ya teratur, terstruktur. Nah, baik, uh, mungkin itu pertanyaan terakhir uh, dan tolong stay dulu karena uh, uh, kepada Ustaz mungkin memberikan nasihat secara umum terakhir uh, sebelum kita tutup. Uh, nasihat saya bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya uh, kita tidak ragukan bahwasanya kita hidup di zaman fitnah fitnah pemikiran fitnah syahwat fitnah syubhat Syubhat bukan punya orang-orang liberal saja. Syiah juga punya syubhat yang begitu banyak ya. Dan aliran-aliran lain pemikiran-pemikiran yang sesat juga punya syubhat-syubhat yang banyak. Dan tidak ada hal yang paling membuat kita selamat kecuali kita belajar agama dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, al ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa kata para ulama? Karena tatkala zaman fitnah, kebanyakan orang ingin nimbrung ingin tahu. Sehingga dia lupa bahwasanya hari ini dia belum baca Quran. Sehingga dia lupa hari ini dia tidak sholat duha. Ya, saya katakan informasi tidak bisa kita bendung, informasi akan masuk. Tapi ingat jangan terlalu kita sibuk dengan informasi sehingga kita lupa untuk baca Quran, ya, untuk ikut pengajian, ya, untuk sholat malam, untuk sholat duha, untuk mendoakan kedua orang tua. Dan itulah yang akan tersisa bagi bagi kita. Kalau kita ikuti seluruh informasi, ya ingat harddisk kita terbatas. Ya. Akhirnya dipenuhi oleh informasi yang tidak bermanfaat. Sehingga tatkala mau dimasuki Quran tidak bisa masuk, susah. Mau dimasuki ilmu agama susah. Kenapa sudah terpenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka saya ingatkan diri saya dan juga kepada hadirin hadirat terutama anak muda yang ingin tahu segalanya, kita ingin tahu ini, ingin tahu itu, jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita bawa di akhirat kelak. Bahwasanya Al-Qur'an akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak, ya. Ini kita sangat butuh di hari akhirat kelak yaitu istilah kita hakim-hakim pembela. Kalau kita pernah bersedekah, kita baca Quran, kita sholat malam, maka amalan-amalan tersebut akan datang membela kita pada hari kiamat kelak. Demikian, wallahu taala alam bisawab.